Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fattah Alladhi yaftah الذي يفتح لأحبائه أبواب الخيرات وأبواب ta'ati. Alhamdulillah al-Fattah. Alladhi yaftah لأوليائه أبواب الحسنات وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد النبي الرؤوف الرحيم الذي ينفتح به أبواب الخيرات وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا أكرمنا بالطاعات وجنبنا يا ربنا من المعاصي كما جنبت بين المشرق والمغرب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا ويا يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا, جه ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا طبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin حضرتكم مسلمين muslimin الحمد لله senantiasa dibukakan untuk kita pintu kebaikan senantiasa dibukakan kepada kita pintu taat termasuk kehadiran kita pada saat ini di pagi hari ini tidak lain adalah tanda bahwa Allah membuka pintu kebaikan untuk kita seperti Allah telah membuka pintu kebaikan untuk kita dan semoga memudahkan kita untuk memasukinya dan Allah menjadikan kita ahli istiqomah di dalam ketaatan di dalam kebaikan dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Jika ada yang hadir di tempat ini adalah orang yang mempunyai kebiasaan melakukan kemaksiatan, semoga Allah Allah memudahkan pada detik ini, pada saat ini, pada hari ini untuk menyesali kemudian untuk meninggalkannya dan yang tidak pernah atau belum terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Semoga Allah senantiasa menjaganya hingga nanti menghadap kepada Allah bersih tanpa ada pelanggaran, tanpa ada dosa. Dan yang sudah melakukan dosa semoga Allah mengampuninya. Alhamdulillah kita masih bersama majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam pembacaan hadis-hadis beliau yaitu kitab Riyadhus Shalihin dan kitab At-Tajridus Sharih. Mungkin kita langsung saja kepada para asatid untuk membacanya. Dipersilahkan fadhal ya Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم قال المؤلف وبسناد المتصل أبي عباس جنود أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمكم الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبغين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عمدا بين الدنيا وبين عنده فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عمدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في سقبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبغين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختر ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام mawaddatu la yabghayanna fil masjidi babun illa sudda illa bab Abi Bakrin Bismillahirrahmanirrahim Qala musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bidar amin Hadis diriwayatkan oleh An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata bercerita. Khotoban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah menyampaikan pesan-pesan beliau. Fakola dan di dalam khutbahnya ada kalimat berikut ini. Inna Allah khayyara 'abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh hambanya memilih khayyara menyuruh memilih abdan kepada hambanya bainad dunya antara di dunia wa baina ma indahu atau kembali kepada Allah atau yang ada pada Allah milih dunia atau milih Allah fakhtaro kemudian hamba tersebut memilih ma apa yang ada pada Allah fabaka Abu Bakrin kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau. Fakultu fi nafsi kata Abi Sa'id Al-Khudri. Aku berkata di dalam hatiku. Mayyubki hada syekh. Mayyubki hada syekh. Apa yang menjadikan nangis? Oh, Rasulullah ngomong begitu kok nangis. Iyakunillahu khayyara. Kalau Allah telah menyuruh memilih abdan hambanya Bainad dunya wa baina ma'indahu antara dunia dan yang ada pada Allah, antara memilih di dunia atau ada pada Allah. Fakta roma indallah, kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Fakana Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal abd. Di dalam hati Abi Sa'id Al-Khudri terlintas kalimat, kenapa harus menangis Abu Bakar? Rasulullah cuma ngomong Allah memilih kepada hambanya Allah menyuruh memilih kepada hambanya menyuruh hambanya memilih antara dunia dan yang ada pada Allah kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah dan Nabi Muhammad kan termasuk hamba Allah kenapa harus ditangisi dan kata Abu Sa'id Al-Khudri wa kana Abu Bakrin a'lamana apapun bentuknya, Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami, orang orang paling alim di antara kami para sahabat. Faqala kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar, la tabki jangan engkau menangis. Inna amannan nasi sesungguhnya paling loyal, paling banyak berkorban, paling murahnya manusia-manusia alaiya kepadaku yang paling dermawan kepadaku yang paling murah kepadaku yang paling loyal kepadaku minan nas dari manusia-manusia ini fisuhbatihi di dalam persahabatan wa malihi dan di dalam hartanya adalah Abu Bakar jangan menangis wahai Abu Bakar orang yang paling loyal paling dermawan paling baik kepadaku ya kamu walau kuntu muttakhidan Walau kuntu mutakhidan kalau seandainya aku harus mengambil min ummati dari umatku itu khalilan, khalil. Khalil itu adalah sahabat. Cuman pangkatnya lebih dekat dari sahabat, sahabat plus. Bukan sekedar persahabatan, tapi sahabat plus yakni kedekatan. Tingkatnya tinggi seperti Nabi Ibrahim disebut baik Khalilur Rahman, Khalilullah. Jadi bukan sekedar maksudnya sahabat bukan itu tingkatnya adalah melebihi daripada sahabat kalau ini khalilnya fulan. Kalau aku harus menyambil satu orang yang harus aku ambil sebagai khalil orang yang sangat dekat-dekat sekali letakhtu Abu Bakar ini saya Abu Bakar yang aku ambil walakin akan tapi ukhuwatul islami persaudaraan di dalam Islam wa mawaddatuhu dan kecintaan di dalam Islam itulah yang penting. La yabqayanna sungguh tidak akan tersisa. La yabqayanna tidak tersisa fil masjid di masjid babun satu pintu pun illa sudda kecuali akan ditutup kecuali ditutup telah ditutup illa baba Abi Bakrin kecuali pintunya Abu Bakar di sini banyak faedah daripada hadis ini. Yang pertama adalah kelebihan daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pemahaman beliau tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus ini pemahaman ini isyarat bahwasanya beliau adalah orang yang bakal menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya ngomong, Rasulullah hanya bersabda bahwa Allah telah memilih menyuruh kepada hambanya agar memilih dunia atau akhirat atau apa yang ada pada Allah kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah Sayyidina Abu Bakar itu faham bahwasanya itu adalah tawaran dari Allah untuk Nabi Muhammad yang seolah-olah bunyi begini Hei Muhammad kamu ingin di dunia terus atau meninggal lalu bertemu denganku dalam kebahagiaan yang faham hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Makanya waktu itu Sayyidina Abu Bakar menangis karena apa? Beliau sadari bahwasanya ini artinya dekatnya ajalnya Rasulullah. Beliau menangis. Dan setelah beliau menangis dihibur Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling baik kepadaku dan paling dekat denganku." Bahkan dalam riwayat lain isyarat-isyarat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah itu adalah isyarat bahwasanya beliau adalah akan menjadi khalifah setelah Rasulullah. Adapun penentu yang menentukan kekhalifahan itu adalah tidak dengan nas. Yang menentukan imam setelah Rasulullah adalah bukan dengan nas langsung dari Rasulullah. Akan tapi ada isyarat-isyarat. Jadi bukan nas Abu Bakar harus jadi khalifah, bukan. Akan tapi ternyata kekhalifahan itu adalah memang ditegakkan dengan cara syuro bermusyawarah di kalangan mereka dan musyawarah itu pun berdasarkan dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terpilihlah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan begitu seterusnya khalifah-khalifah setelahnya. Jadi bukan dengan nas seperti yang diyakini sebagian kelompok bahwasanya kekhalifahan itu ditegakkan adalah dengan nas. Kekhalifahan Abu Bakar, ah, kekhalifahan apa penggantinya Rasulullah dengan nas sehingga ada sekelompok yang mengklaim bahwasanya ada nas yang mengukuhkan bahasanya Sayyidina Ali harus menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar adalah termasuk penjahat kekhalifahan. Ini adalah tidak dibenarkan. Jadi kekhalifahan itu adalah dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah dan Nabi Muhammad memberikan isyarat-isyarat seperti itu dan para sahabat Nabi berijtihad dengan itu semua lalu dari hasil musyawarah itu mengukuhkan bahwa Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang faedah yang pertama tadi kami sebutkan bahwa uh, ini adalah kecerdasan Sayyidina Abu Bakar di dalam memahami sabda Nabi sehingga beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu sebetulnya berbicara tentang akhir waktu masa-masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa uh, mensyukuri perbuatan baik sahabat itu penting. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, katakan bahasanya engkau sudah sangat baik kepadaku. Ini ada sesuatu kebanggaan. Adi mensyukuri dengan menyebut engkau sudah terlalu baik, engkau sudah sangat baik kepadaku. Jangan diam dok, ada orang berbuat baik diam saja ya. Jadi mensyukuri kepada manusia ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ternyata jika terjadi tidak menjadi fitnah misalnya semakin rusaknya hati orang tersebut ada sebagian kalau kita sanjung itu tambah rusak bukan tambah baik mungkin hilang ketulusannya atau yang lainnya maka akan tetapi bersyukur kepada manusia ini adalah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad berkhutbah itu semua pintu suruh menutup. Sebab ada pintu itu Sayyidina Umar lewat sana, Sayyidina Osman lewat sana, semuanya suruh menutup. Tidak boleh. Harus lewat pintu yang biasa, yang gede ini. Pintu kecil-kecil itu tidak boleh kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang boleh adalah hanya pintunya Rasulullah dan pintunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat padatnya jamaah, padatnya orang yang hadir, semuanya lewat jalur biasa, tapi Sayyidina Abu Bakar melalui pintunya sendiri dan Rasulullah melalui pintunya beliau sendiri. Ya inilah yang dipahami oleh para ulama bahasanya ini menunjukkan bahasanya yang berhak melakukan seperti itu hanya imam. Dan Sayyidina Rasulullah adalah imam, artinya Sayyidina Abu Bakar kok diperkenankan seperti itu, ini menunjukkan bahwa ini adalah calon imam setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau khalifahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang bisa diambil faedah daripada hadis ini dan apa hubungannya dengan babnya? Babnya adalah bab salat ya. Bab salat ya. Ini menunjukkan bahwa hikmah lain imam boleh dibuatkan pintu khusus agar nanti kalau memang dia datangnya agak belakangan tidak harus melewati lehernya melompati orang-orang jadi imam dibuatkan pintu khusus nanti bisa langsung ke tempatnya untuk melakukan sholat ini adalah satu contoh dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW barangkali imamnya ada sesuatu sehingga mudah dia untuk menyelesaikan sesuatu misalnya ada hajat ada pengen ngambil air wudhu atau buang air atau di saat sedikit keterlambatan maka imam rotib itu bisa langsung masuk ke depan melalui pintu yang sudah disiapkan dan ini biasanya ada masjid ada pintu tembusan tiba-tiba nongol dari situ sang imam ini ada jadi itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mohon dibaca hadis setelahnya tapi maknanya kurang lebih jadi dibaca saja dan setelah itu baik Bismillahirrahmanirrahim wa radhiyallahu an an ibni abbasin radhiyallahu anhuma qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi hirqatin faqa'ada 'alal mimbari fahamidallahu wa asna alaihi summa qala innahu laysa minan nasi ahadun amanan amanna alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakrin bin Abi Quhafa Walau kuntu muttahidan minan nasi kholilan Lattakhadtu Aba Bakrin kholilan Walakin khullatul islami afdalu Suddu anni kulla khawkhatin fi hadal masjidi ghaira khawkhati Abi Bakrin An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maratihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi hirqatin فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمنا أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متحدا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد خير خوخة أبي بكر An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maratihi alladhi mata fi asiban ra'sahu bi khirqatin faqa'ada 'alal mimbari fahamidallaha wa asna 'alaihi summa qala innahu laysa minan nasi ahadun amana 'alayya fi nafsi wa malihi min Abi Bakr ibn Abi kuhafa walau kuntu mutahidan minan nasi khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin khullatul islami afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadal masjidi khaira khawkhati Abi Bakrin Baik, bismillahirrahmanirrahim Di sini kurang lebih maknanya anak ada sedikit tambahan cerita keluarnya Rasulullah An Abdi Abbasin radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas Qala beliau berkata, kharaja Rasulullah, Nabi Muhammad keluar. Tadi cerita hadis yang pertama ini lebih digamblangkan cara keluarnya kayak apa. Sallallahu alaihi wasallam. Fi maradihi waktu beliau sakit. Alladhi mata fihi yang Nabi Muhammad itu akhirnya meninggal beliau itu di saat sakit yang terakhir ini. Jadi sakit terakhirnya Rasulullah Nabi Muhammad pergi ke masjid asiban ra'sahu subhanallah kepala beliau diikat bikhirqatin dengan kain faqa'ada 'alal mimbari duduk di atas mimbar fahamidallaha memuji Allah wa athna alaihi dan menyanjung Allah thumma qala kemudian Nabi Muhammad berkata innahu laisa minan nasi ahadun tidak ada satu orang pun dari manusia-manusia yang hadir itu amanna alayya yang lebih loyal lebih baik lebih murah kepadaku fin nafsihi di dalam di, di dalam mengorbankan dirinya wa malihi mengorbankan hartanya min Abi Bakrin dari Abi Bakar dan ini diakui sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Uthman bin Affan di saat Nabi Muhammad mengatakan kami kita butuh untuk bahan untuk berjuang di jalan Allah kemudian Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua hartanya Sementara yang lain Sayyidina Umar dengan separuh hartanya. Ini kalau Sayyidina Rasul dengan semua, eh, Sayyidina Abi Bakar dengan semua hartanya. Sampai waktu itu ditanya ya Abu Bakar apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq aku meninggalkan engkau dan engkau Allah dan engkau ya Rasulullah. Jadi cukup keyakinanku Allah dan Rasulullah. Tidak akan Allah tidak akan membiarkan. Itu saja ketawakalannya yang ada. Inilah yang menjadikan Rasulullah menyanjung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Min Abi Bakrin ibn Abi Kuhafata. Jadi tidak ada orang yang lebih loyal di dalam, memper, dalam berjuang dengan jiwa dan hartanya melebihi dari Abi Bakar As-Siddiq. Walau kuntu mutakhidan khalilan. Kalau minan nasi khalilan. Kalau aku harus mengambil khalil, sahabat dekat yang luar biasa. Maksudnya sahabat yang tadi sudah kita sebutkan lataqattu Abu Bakrin khalilan nisai aku akan jadikan Abu Bakar itulah sebagai khalil walakin khullatul Islam akan tapi persahabatan di dalam Islam itu adalah yang lebih utama ya ini yang dimaksudkan hadisnya suddu anni karena bab masjid ini bab salat suddu anni suddu tutuplah anni dariku kulla khawkhatin setiap dari pintu khawkhah itu adalah sama kayak pintu cuman bedanya kalau khokoh itu bisa disebut sebagai pintu, kalau pintu tidak disebut sebagai khokoh. Kalau khokoh itu adalah pintu yang tidak berdaun. Ada kan pintu tidak berdaun pintu? Ada. Nah, itu namanya khokoh, cuma dibuat lubang saja nanti orang bisa keluar masuk. Tapi kalau sudah pakai bab itu ada ada ada daun pintunya. Jadi khokoh itu adalah daun ah, pintu yang tak berdaun. Fi hadal masjid semuanya ada pintu-pintu itu ditutup semuanya ghaira Abi Bakrin kecuali pintunya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ini juga tadi diulang menunjukkan bahwa beliau adalah yang uh, isyarat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ada fikih umum yang ingin kami hadirkan yang selama ini kita akan selama ini kita membaca fikih nikah ya, fikih tentang pernikahan cuman pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang fikih nikah sebab ada yang mendesak kita harus membicarakan tentang tiga hal yang memang ternyata di sana sini ada beberapa majalah menyebar fitnah bahwasanya takbir rombongan itu adalah bid'ah kemudian merayakan malam hari raya Idul Adha ini Idul Fitri Idul Adha ini juga bid'ah ada macam-macam lah orang-orang aneh ya biasa setiap saat selalu ada orang aneh maka kita perlu menjelaskan jadi kita tinggalkan bab nikah dahulu karena nanti sudah diwakili setelah ini ada acara pernikahan. Baik. Ya, jadi masalah uh, takbir ya. Ini ada fitnah loh ya, hati-hati loh. Ini disebar dengan fatwa-fatwa. Dan uniknya fatwa itu tidak merujuk kepada orang-orang salaf. Fatwanya orang akhir zaman yang sebagian masih hidup yang seolah-olah mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengatakan bahasanya takbir rame-rame, takbir berjamaah itu adalah bid'ah. Ajib unik. Katanya apa? Tidak pernah dilakukan oleh salaf. Maksudnya salaf itu siapa? Apakah tidak cukup Rasulullah memberikan isyarat yang sangat jelas kemudian difahami oleh seperti Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu? Ada mengatakan, hati-hati ini, barangkali ada majalah yang aneh-aneh, takbir rame-rame itu adalah bid'ah. Ajib, unik. Takbir bersama-sama di dalam hari raya itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan di dalam ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, nah, kalau pengen tahu ada orang mengatakan, kok tidak ada pendapat salaf? Pendapat ulama mengatakan itu bid'ah. Ulama akhir zaman tuh Ulamanya orang memang dari kemarin suka nyala-nyalain orang. Kalau kembali kepada salaf tidak ada. Yang ada pada salafus soleh adalah contohlah. Ini lihat dengar daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab soheh Bukhari. Kitab soheh Bukhari. Hadis kalau pengen tahu nomornya suruh lihat hadis nomor 871. Hadis yang diratkan dari Ummu Atiyah. Eh, eh, di situ, disebutkan hatta nukhrijal uh, jadi sampai orang-orang yang head itu pun diajak keluar kalau bisa. Fayakunna kemudian mereka itu khalfan nasi di belakangnya orang-orang. Jadi untuk sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu tetap dianjurkan biarpun orang yang haid ikut ke lapangan agar apa? Syiarnya lebih gede. Yukabbirna mereka bertakbir bitakbirihim mengiringi takbirnya para orang-orang itu. Jadi mereka wa yad'una du'aihim, mereka juga berdoa mengikuti doanya para orang-orang yang ada di hadapan di depannya. Indah hadis dan diriwayatnya Imam Muslim dengan lafaz yukabbirna ma'an nasi, mereka bertakbir bareng-bareng dengan manusia. Ma'a itu apa artinya? Bareng. Bareng-bareng dengan manusia. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang beliau adalah punya ulama-ulama yang ulama besar yang kitabnya dibaca sendiri oleh mereka. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan wa dhahiru tampak jelas dari sini annahu sesungguhnya zahirnya. Jadi yang terlihat daripada hadis tersebut annahu takbirun jama'iyun adalah takbir bareng-bareng. ya ah, -bareng. Ini adalah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh para ulama-ulama. Ini ada uniknya ada orang yang tidak mau kayak begitu. Kurang jelas katanya. Baik kita harus dari riwayat Imam Bukhari juga. Kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Inna Umar kana yukabbiru fi kubbatihi di Mina. Sayyidina Umar bertakbir di Mina waktu bulan haji wa yukabbiru ahlil masjidi kemudian yang ah, gara-gara Sayyidina Umar bertakbir maka ahli masjid pada mengikuti takbirnya Sayyidina Umar Ibn Khattab wa yukabbiru ahli suq dan orang-orang pasar pun akhirnya ngikut takbir hatta tartaj mina, mina takbiron sehingga gemak sampai bergetar itu mina karena terdengar suara takbir lah kalau sampai menimbulkan gemah itu kira-kira apa takbir pelencang-pelencong satu-satu begitu nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tartaj bitatkil jimi tertaj jimnya ay tatorib bergetar itu wa tataharrak seolah-olah bergetar bergetar mina itu wa ya mubalagha sampai diterangkan ya ya mubalaghatun fi ijtima'i raf'is sauti karena apa kalimat tertaj digunakan untuk jika suara itu bersatu sampai ada gaung gemanya yang luar biasa nah ini nah kalau sudah begitu apa maknanya kalau bukan dikir berjamaah, dikir bareng-bareng. Baik, kurang jelas lagi imam besar di dalam madhab kita Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i termasuk min salafus soleh. Karena beliau lahir tahun 150. Imam Syafi'i berkata apa? Fa'idha idza ra'au hilala syawal. Kalau mereka melihat hilal syawal, ahbabtu aku senang, aku senang menginginkan Imam Syafi'i kalimat senang itu menyebutkan sunnah. Ahbab tu aku senang. Kalau yang mengatakan ahbab tu itu seorang fakih, maknanya sunnah. Kalau yang ngomong kami, ya belum tentu. Bisa saja hawa nafsu. Fakih, ahbab tu aku senang. Tentunya berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i daripada hadis-hadis. Ayyukabbiran nasu, aku menginginkan, aku senang kalau orang-orang pada takbir jamaatan. Loh, ada kalimatnya. Wa furada, jamaah bareng-bareng. Wa furada, sendiri-sendiri. Kurang jelas kalimat kayak begitu. Ini Imam Syafi'i dalam kitab Umnya fil masjid di masjid. Wal aswaki di suk di pasar-pasar, wal turuk dan di jalan-jalan, wal manazil di rumah-rumah, musafirin yang bepergian, mukimin yang tinggal di rumah, wa fi kulli halin dalam setiap keadaan, ainakanu dimanapun mereka berada. Wa yudhiru dan hendaknya mereka menampakkan at-takbir takbir. Suruh baca kitab umnya kalau pengen tahu itu salaf. Orang akhir zaman nih. Orang akhir zaman yang dipakai hujah apa? Ini semua tidak pernah kita temukan takbir ramai-ramai di Saudi. Loh Saudi memangnya sekarang itu salaf. Cuman yang dijadikan hujah kami memasuki masjid di seluruh negeri Saudi tidak pernah ada orang takbir kayak begitu. Loh, negeri Saudi bukan hujah ataupun negeri Qatar misalnya atau negeri Yaman misalnya zaman ini bukan hujah kembalikan kepada ulama terdahulu kalau seandainya di negeri Indonesia tidak ada orang bertakbir apakah lalu kita katakan saya menemukan di negeri Indonesia tidak ada orang bertakbir hujahnya bukan masjid yang ada pada zaman sekarang hujahnya ini cerita Imam Syafi'i adalah salaf kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu karena bodoh atau tidak tahu karena Imam Syafi'i ngerti ada hadis Nabi SAW tadi ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salaf. Imam bin Khattab tidak memarahi. Kalau memang itu terlarang pasti ada berita setelah itu. Wahai orang-orang yang ngikuti saya takbir rame-rame tadi tak pendungi sini. Mestinya kan begitu. Dan tidak pernah ada riwayat seperti itu. Jadi inilah yang sudah menjadi amalan para ulama-ulama dari masa ke masa. Cuman sayangnya ini namanya fitnah ya namanya fitnah tetap fitnah. Jangan sampai kita ini e, tergoda yang demikian itu. Kalaupun dia tidak mau takbir rame-rame, dia pengen takbir sendiri, tolonglah yang penting takbir. Apalagi kemarin pada malam Selasa kemarin di At-Taqwa kita berbicara tentang keutamaan keutamaan 10 Dzul Hijjah mulai tanggal 1 2 3 4 diupayakan di situ memperbanyak takbir, tahlil, tasbih dan itu dan itu waktunya pun terserah. Ini ada orang yang begitu masya Allah ya kadang-kadang terburu-buru ini suruh buang Sayyidina Umar bin Khattab suruh buang kitab Sahih Bukhari suruh buang Imam Syafi'i akhirnya suruh buang Rasulullah <laughs> Sallallahu Alaihi Wasallam kok Rasulullah ngomong begitu lah ini adalah mohon maaf yang harus kami kukuhkan dan insya Allah pembahasan lebih detail lebih luas lagi nanti adalah di saat eh, benang merah karena kita ingin menghadirkan benang merah karena beberapa stasiun radio yang bisa mengikuti yang ada yang tidak bisa mengikuti di pagi hari ini. Kemudian masalah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah disepakati ulama. Memang hadis yang pernah kami bawa kami sebut itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adharnya man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya itu akan hidup hatinya di saat hati-hati pada mati. Memang ulama mengatakan itu adalah bukan hadis yang sahih tapi antara hadis doif dan hasan Antara do'if, sebagian mengatakan itu hadis do'if, dan hadis do'if itu pun masih bisa digunakan untuk oleh ahmal. Anggap saja itu akan kita tinggalkan. Akan tinggalkan hadis itu, kita tidak pakai hadis itu, apakah kita lupa bahasanya? 10 um, 10 Hijjah adalah waktu yang baik untuk kita beribadah. Bahkan kemarin disebutkan tidak ada hari yang lebih baik dalam kita beribadah melebihi daripada al ashru min min dzulhijjati 10 hari di dalam dzulhijjah dan malam hari raya ini adalah juga malam dzulhijjah kurang apa kira-kira jadi masih banyak hujah-hujah yang menunjukkan bahwa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri itu adalah uh, sunnah suatu yang upan, uh, yang penting caranya adalah memperbanyak ibadah termasuk sholat kalau pengen tahu perkataan ulama Empat madhab semuanya. Mulai dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mulai dari madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Ibnu Najm Al-Hanafi mengatakan, "Minal mandubati termasuk kesunnahan itu adalah ihya ulayal lailat lailatail aid, laila is, is ihya ulayali al-asri min Ramadan, menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan wa lailatal aidi dan lailatail aidi dan dua malam hari raya." Ini ulama yang menulis. Ibnu Abidin juga menulis begitu dalam khasyahnya Khasyah Ibn Abidin ada tulisan matlab wa ahya'u lailatal idi termasuk kesunahan yang luar biasa adalah menghidupkan malam hari raya Idul uh, menghidupkan malam hari raya Idul Adha Idul Fitri dan madhab Imam Maliki pun juga begitu mengatakan faslun dalam fas khusus ya, eh, Ibnu eh, eh, eh, eh Maliki wayambai semestinya wayambai seyogianya lil haji bagi orang yang melaksanakan haji ayyuhyi lailatal iti bisolati kemudian dilanjutkan setelah itu Bukan saja orang yang lagi haji, di luar haji pun ternyata juga disunahkan menghidupkan malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dalam madhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi ini yang saat ini akan kita baca buku yang menjelaskan dalam kitab majmuknya majmuknya qala ashabuna berkata ashab kami ashab ini adalah pembesar-pembesar a'immah di dalam madhab Imam Syafi'i beliau mengata Qala ashabuna ashab-ashab kami pembesar-pembesar dalam mata Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu disunnahkan ihya'u lailatil idi menghidupkan dua malam hari raya bisolatin dengan solat wa ghairiha dan yang lainnya minat taati dari ketaatan makanya kita mencoba mengumpulkan dari hadis itu semua pertama apa pengen kita mengumandangkan takbir di masjid maka kita mampir masjid pengen kita mengumandangkan takbir di jalan-jalan tadi makanya kita bawa ke jalan Pokoknya kita kita juga ingin mengundangkan mengumandangkan takbir di rumah. Jadi yang penting malam itu jangan sampai kita itu tergoda dengan yang namanya acara televisi atau lelap tidur sayang dong. Maka kita ingin menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan bangunlah biarpun tidak semalam suntuk akan tapi sebagian besar waktu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Mohon nanti bisa bersama-sama ataupun yang mendengar suara ini dimanapun anda berada akan membuat satu tradisi yang baik mansana fil islami sunnatan hasanatan ajak orang-orang untuk bangun di malam hari itu mulai habis maghrib atau habis isya sampai jam 12 malam atau sebaliknya jam 12 malam sampai pagi Intinya untuk menghidupkan terserah dengan sholat, dengan zikir, baca Quran, termasuk takbir yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah masalah menghidupkan malam. Ini kemudian satu lagi adalah masalah kurban ya. Kurban adalah sunnah yang sunnah ainiyah. Setiap orang per orang disunnahkan untuk melakukan kurban Setelah itu ada sunnah kifayah jadi biarpun sudah pernah berkorban, tetap teruslah kita disunahkan untuk berkorban. Misalnya kalau bisa lima keluarga nyembelih kambing lima kalau bisa. Kalau ternyata tidak bisa lima ya diwakili oleh satu orang saja. Ini jadi jadi harus hidup gaya hidup berkorban di saat menjel, di saat hari raya Idul Adha. Jangan berkorban sekali seumur hidup ya. <laughs> Ada sekali seumur hidup saya sudah kok dulu saya dikorbanin sama abah saya. Sudah enggak korban sendiri dikorbanin orang pelit lagi. Ini kelewatan benernya. Nah ini berkorban sendiri dan berulang-ulang itu adalah kemuliaan karena apa uh, hadis uh, eh, berkenaan dengan korban ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mamin ahadin ma, uh, uh, uh, man man man mamin ahadin lahu saatun fi rizkihi. Walam yudhi kemudian kok tidak mau berkorban lahu sa'atun fi rizki walam yudhahi kok tidak mau berkorban fala yakrubanna maka jangan sekali-kali mendekati musallana tempat sholat ini jadi maksudnya ini adalah uh, tapi bukan sampai derajat wajib artinya begitu besarnya pahalanya dan ada uh, uh, pre, apa anjuran termasuk Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfar gimana? Huh? Fasalli li rabbika wanhar. Setelah melakukan sholat hari raya Idul Adha, maka wanhar dan sembelihlah korban. Ini adalah anjuran untuk melakukan korban dan insya Allah sampai di sini kita akan lanjutkan dan kita prihatus solehin yang insya Allah tiga permasalahan ini akan kita hadirkan dalam benang merah agar tempat yang lain juga mendengar karena memang di saat sebetulnya kita tidak ingin membahas kayak begitu kak karena sebetulnya ini sudah berdijalankan oleh para ulama dan pengikut-pengikutnya dari masa ke masa. Cuma di saat ada benalu, ada penyakit ini harus dijelaskan. Tadi itu riwayat-riwayat dari itu satu hadis yang kita datangkan dari Imam Bukhari. Nanti pada riwayat-riwayat yang lainnya yang masih banyak ya. Cuman herannya kenapa mereka lalu menafsiri itu adalah tidak menunjukkan bagaimana tidak menunjukkan sudah jelas jamaatan. Ini bareng-bareng Memang begitulah kalau sudah orang tertutup hatinya yang terlihat adalah bagaimana mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Kita sudah sampai kepada bab apa? Nasihat. Kita sampai babun nasihah. Babun fin nasihatik. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kita sudah sampai bab pada sekolah al-musannif rahimahullah taala, allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Babun fin nasihati, bab tentang nasihat. Tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan nasihat sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang tinggal wa ammal ahaditsu Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang nasihat. Wal awwalu hadis yang pertama an Abi Ruqayyah diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya beliau berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ad-dinu agama itu an nasiha seperti al-hajju arafah maksudnya apa paling pentingnya amalan haji itu adalah ah, Arafah. Yang lain bisa maju mundur, tapi kalau sudah Arafah ketinggalan di situ bubar. Jadi kalau ada orang ketinggalan wukuf di Arafah, hajinya enggak enggak jadi. Tapi kalau ada orang tawaf ifadah bisa ditunda sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Sa'inya pun demikian. Baik, tapi kalau sudah namanya wukuf di Arafah harinya ditentukan sehari itu saja. Baik, itu contohnya. Maksudnya ini menunjukkan begitu pentingnya masalah itu. Jadi di sini ad-dinu an-nasihatu. Bukan maksudnya agama itu hanya nasihat, bukan. Jadi nasihat itu adalah yang paling penting di dalam beragama. Sehingga benar kalau tidak ada nasihat di dalam beragama kosong. Sudah kita bahas kemarin, dalam persahabatan pun kita sudah harus tahu bagaimana di dalam persahabatan yang sesungguhnya. Adalah persahabatan yang sesungguhnya yang dipertandai dengan gemarnya seorang sahabat mengingatkan kita. Kalau ada sahabat yang tidak mengingatkan kita, dia bukan sahabat, tapi dia adalah musuh dalam selimut. Ha, berserigala, berbulu domba. Jangan sampai Anda punya teman kok tidak pernah mengingatkan Anda. Apalagi di saat Anda melakukan kesalahan kok dia diam. Wah, ini pasti tidak tulus dalam persahabat. Dia adalah menjurumuskan. Yang kedua adalah teman baik Anda adalah orang itu jika diingatkan buru-buru berterima kasih kepada Anda bukan malah marah. Makanya kalau ada orang diingatkan marah itu adalah bukan kelasnya manusia. Sebab hanya binatang saja kalau diajak kepada kebaikan nolak. Ya. Ya, berarti kalau ada suami kok diingatkan cemberut berarti <laughs> enak, enak. Kalau ada istri kok diingatkan cemberut berarti Ah, bukan manusia. Begitu saja sudah. Agar kita itu mudah menerima kebenaran kalau diingatkan oleh seseorang. Ini adalah kunci kebaikan itu ternyata di dalam keinsyafan. Kunci kebaikan di dalam keinsyafan dalam menerima kebenaran. Maka baru ada fungsinya nasihat. Sebab ada orang yang paling pintar nasihati, giliran dinasihati sombongnya yang keluar. Nah itu. Baik. Qala kemudian mm, Kulna kami bertanya, liman untuk siapa ya Rasulullah nasihat? Qala dijawab oleh Rasulullah, Allillah untuk Allah, wali kitabihi dan untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi dan untuk utusan-utusan Allah, wali aimmatil muslimina dan untuk para aimmah para um-, ulama-ulamanya kaum muslimin wa amatim dan kepada orang-orang awam semuanya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis ini mengundang tanda tanya banyak orang. Bagaimana Allah dinasihati kan begitu? Allah kok nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk nabi ini bagaimana? Nah, ternyata di sini harus dikembalikan kepada makna bahwasanya yang disebut makna nasihat itu adalah membersihkan. Misalnya an-nushu wa aslun nushi lafaz nushu an nushu itu artinya dalam bahasa adalah al-khulus, bersih kalau kita mengatakan nasoh tal asla engkau bersihkan al asla eh, madu artinya engkau bersihkan ai maknanya khalas tahu engkau bersihkan madu tersebut dari apa rumahnya madu itu apa namanya sa, sa, sarangnya atau lilinnya itu apa namanya kalau orang yang biasa ada urusan dengan batik tahu apa namanya? Ma malam ya? Malam bukan bahasa hari ya. Kalau kita kalau itu karena malam. Jadi pokoknya ya sarangnya lah gitu saja lah Nanti tambah salah paham. Jadi kalau kita memeras memisah antara madu dengan apa namanya? dengan sarangnya itu namanya <laughs> kholas atau namanya uh, eh, ta al asla. Jadi makna nusuh itu adalah memurnikan, membersihkan. Jadi memurnikan. Artinya di sini maknanya adalah memurnikan hubungan kita kepada Allah, memurnikan hubungan kita kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasulnya, kepada para imah dan kepada orang awam. Lah ini ternyata masya Allah, lah ini diterjemahkan oleh Imam Al uh, Al Khattabi. Maksudnya memurnikan hubungan kita dengan Allah adalah benarkan cara bertauhidmu, keyakinanmu bahasanya Allah lah, imanmu kepada Allah ditingkatkan Kenali sifat-sifat Allah. Lah ini adalah nasihat untuk Allah. Maksudnya membersihkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kepada kitab-kitab Allah, meningkatkan keyakinan kita kepercayaan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini adalah Al-Qur'an saja yang hanya dijaga, yang lain tinggal cerita. Jadi yang hanya dijaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Dan yang menjaga Al-Qur'an ini ajaib dan unik, tidak harus dijaga oleh orang Islam. Ternyata kalau sudah dijaga oleh Allah caranya macam-macam. Pernah kami ceritakan ada di barat sana ada sekelompok orang di luar Islam mencetak Al-Qur'an dirusak. Dan umat Islam tidak ada yang tahu, rupanya suatu ketika ada orang yang agama dari orang Nasrani itu rupanya pengen ngoreksi Quran. Barangkali Quran ada yang salah, ada yang beda-beda. Rupanya menemukan betul senangnya dia bahasanya, hm, ini Al-Quran adalah salah. Katanya Al-Quran tidak berbeda-beda, ini salah. Setelah dicek yang nyetak temennya <laughs> rupanya. Jadi subhanallah yang membongkar kejel kesalahan di dalam cetakan Al-Quran bukan harus orang Islam. Ternyata temennya sendiri dari orang yang mau berbuat jahat kepada Islam itu yang membongkar lah ini. Unik jadi ini Masya Allah, kalau sudah Allah menjaga, bakal dijaga. Termasuk diantaranya adalah banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran dan dimudahkannya oleh Allah orang-orang menghafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah menjaga Quran. Dan bukan harus dia itu orang yang selamat. Sebab ada banyak orang membaca Al-Quran wal Quran yal anuhu. Bukan berarti setiap jaminan bahwasanya orang menghafal Al-Quran bakal selamat. Itu hati-hati. Jangan sampai kita punya kesombongan dengan ilmu kita. Sebab orang barat, orang kafir pun ada yang menghafal Al-Quran. Sebab tapi orang menghafal Al-Quran ini adalah diberi oleh Allah keistimewaan. Bahasanya dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Baik, ini. Kemudian setelah itu, setelah menghaf urusan menghafal Al-Quran, tinggal kita mengamalkan. Kami selalu himbo ingat bahasanya kalau ada orang sudah bisa menghafal Al-Quran, itu sebetulnya telah punya kunci ilmu yang sudah luar biasa. Makanya jangan mandek sampai di dalam urusan Quran, tingkatkan bagaimana pemahaman fikihnya, pemahaman tafsirnya. Jangan sibuk dengan urusan hafalan mulu, hafalan sana, hafalan sini, kumpul sana, kumpul sini. Ngajinya nggak mau tambah, apalagi sudah merasa hafal Quran dipikir kiai gede atau ustazah besar <laughs> itu. Sehingga nggak mau ngaji lagi, nggak mau jadi makmum di tempatnya orang lain. Ini adalah kesombongannya ahli Al-Quran. Maka ingat bahasanya guru kami pernah ngomong ada seorang dari Mesir mengatakan kalau ada orang menjadi ahli fikih kok punya hafalan Al-Quran enggak ada apa-apanya. Jadi kabar gembira kepada orang yang sudah menghafal Al-Quran ini apa? Uh, penghafal Al-Quran untuk meningkatkan karena sudah punya kunci yang pengen pengesar untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya nah ini Allah yang menjaga kitab-kitab Allah kita bersihkan daripada keyakinan-keyakinan yang salah kepada kitab Allah Wali rasulihi keyakinan kita kepada rasulnya. Dan ini kembali kepada bab bagaimana kita membenahi iman kita. Wali aimmatil muslimina ini yang perlu dikukuhkan saat ini sudah mulai rapuh. Orang akhir zaman kurang ajar sama ulama terdahulu. Kepatuhan kepada para ulama ini. Sebab patuhnya kita kepada para ulama tidak lain juga patuh kita kepada Al-Quran. Sebab yang bisa menerjemahkan Al-Quran dan Rasulullah, ungkapan Nabi Muhammad hanya ulama. Kemudian untuk siapa nasihat? Wa amatihim dan ini amatihim ini adalah kesadaran. Kalau Anda sebagai orang awam, kita harus punya kepatuhan kepada yang di atas kita tadi para ulama. Dan kalau engkau adalah ulama, nasihatmu harus kau berikan kepada orang-orang awam. Ini hubungan ini yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga bisa saja diterjemahkan dengan sederhana begini. Qala lillahi, nasihat itu mula-mula adalah bersumber dari Allah, keyakinan yang benar akan Allah keyakinan yang benar kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kemudian pemahaman kita melalui para ulama-ulama dan juga bagaimana kasih sayang kita kepada orang-orang awam. Bisa juga kita maknai lain. Yang ketiga adalah nasihat itu bersumber dari Allah, diturunkan kepada Rasulnya melalui kitab-kitab Allah, kemudian dibawa oleh Rasul Allah, kemudian yang bisa memberikan pemahaman adalah para ulama untuk disampaikan kepada ya'amatihim, kepada orang-orang awamnya. Ini adalah untuk mempermudah pemahaman hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang kedua, Athani thani adalah Anjarir bin Abdullah dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kala Sayyidina Jarir berkata, "Bayatu Rasulullah." Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala untuk iqamis salati, menegakkan salat. Ita zakati, membayar zakat. Wan nushi kulli muslimin, memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Ini kewajiban rupanya. Jadikan satu kewajiban bagi orang yang berbaikat kepada Rasulullah. Dan kita ini sebetulnya semua sudah berbaikat kepada Rasulullah. Dengan berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu kita akan menjadi bersaudara. Bagi yang belum Islam dengan bersyahadat adalah menjadi bersaudara. Kalau sudah Islam, maka itu dari dia terlahir sudah menjadi saudara dengan yang lainnya maka di saat seperti itu berarti kita punya kewajiban untuk nushi untuk saling untuk memberikan nasihat Wathalis yang ketiga, hadis yang ketiga adalah An Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yuk minu ahadukum la yuk minu tidak beriman salah satu dari kalian la yuk minu dimaknai oleh para ulama la yuk minu tidak sempurna iman Salah satu dari kalian hatta sehingga yuhibbu mencintai li akhihi untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang menginginkan dia baik, kalau dia ingin masuk surga, tentunya dia harus menginginkan orang lain masuk surga. Eh, kalau ada orang mau masuk neraka kok dia tenang-tenang saja yang rusak imannya. Kenapa? Kamu belum cinta kepada saudaramu mau kecebur neraka, kamu biarkan. Itu urusan akhirat kadang susah digambarkan. Contohnya ada seorang bapak melihat anaknya mau kecebur sumur, kok dibiarkan sama sang bapak sambil senyum-senyum. Kira-kira bapak apa itu? Gila ya. Lah begitu juga. Karena bapak itu menunjukkan kalau itu tidak cinta kepada anaknya. Begitu juga kalau ada seorang muslim melihat saudaranya yang seagama atau seorang muslim terjerumus di dalam kemaksiatan, kok diam-diam saja dia tidak cinta. Kalau tidak cinta kepada seorang muslim, maka yang kropos adalah imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali engkau sudah bisa mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau memang engkau Dicubit sakit jangan nyubit saudaramu karena dia adalah bagian darimu kalau engkau punya hati yang mencintai. Sehingga kalau engkau dibohongi sakit jangan bohong, dicaci sakit jangan mencaci. Kalau pengen tahu rasanya mencubit orang adalah cubit dulu baru tahu nanti. Jadi kalau mencubit itu mah sakit. Tapi kalau orang yang mencubit mah nggak kerasa, tapi baru giliran dicubit, eh, uh, enggak enak. Jadi itulah. Jadi mari kita senantiasa koreksi kecintaan kita. Dan ini hadis yang terakhir ini ternyata itu ruhnya di dalam memberikan nasihat. Kalau kita memberikan nasihat bukan dasar cinta, pasti salah caranya. Kalau ada orang ada orang menasihati hanya pengen menampakkan kalau dia mau lebih tahu. Ente ini gimana sih? Gombal nih. Ah, nah ini. Enggak bodoh, ustaz enggak karu-karuan. Lah, ini mulai rupanya ini mulai dulu ngedengki sama ustaz itu pengen cari kesalahannya. Jadi jadi ketemu kesalahan ustaz tuh senang sehingga menegurnya kayak insan yang aku hanya nasihati saja agar ente selamat. Tapi dari caramu menunjukkan kalau kamu orang ngiri, Pak. Nah ini. Jadi jadi roh cit, rohnya nasihat itu adalah di dalam mahabbah mencintai. Jadi kalau orang menasehati dengan cinta, mendahulukan makna cinta, dia akan memilih cara yang baik. Caranya yang baik. Ya. Niatnya pasti benar karena Allah, yaitu cinta karena Allah. Kemudian dia akan uh, berusaha mengambil waktu saat yang tepat, tidak terang-terang depan orang, mungkin dipanggil sendirian atau kirim surat atau mohon maaf ini. Yang ketiga adalah dengan penuh kelembutan. Yang keempat adalah milih waktu yang tepat. Yang kelima adalah ini paling utama, ada doa yang dipanjatkan untuk dia. Nah kalau kita belum melakukan itu semua, maka bohong di dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain. Bisa saja kita hanya ingin menyombongkan diri kita sendiri, bukan karena kita menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Baik, sampai di sini saja pembahasan kitab Riyal Solihin. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilahkan. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki bagian tanya jawab, ada sedikit informasi yang datangnya dari Majelis al Bahja, yaitu dalam rangka menghidupkan malam hari raya Idul Adha, ikutilah takbir keliling bersama tim dakwah al Bahja bersama Bu Yahya yaitu Sabtu malam Ahad kumpul ba'da maghrib dan pemberangkatan dari pemberangkatan dari Masjid Umar Lembaga Pengembangan Dakwah al Bahja Sendang Sumber Cirebon ba'da isya. Sekali lagi ikutilah takbir keliling dari masjid ke masjid bersama tim dakwah Al-Bahjah pimpinan Buya Yahya yaitu tanggal 5 November Sabtu malam Ahad yaitu kumpul di Masjid Umar Ba'da Maghrib dan pemberangkatan Ba'da Isa awal dan dihimbau baju atasan warna putih. Kemudian Ikuti pula yaitu ziarah wisata religi kelima wali bersama Buya Yahya, Sunan bersama Buya Yahya ke Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Raden Fatah. Jadwal pemberangkatan tanggal 3 Desember 2011 pukul 20 waktu Indonesia bagian barat di Masjid Besar Al Mustaqim Jalan fatahilah Fleret Kabupaten Cirebon. Sekali lagi jadwal pemberangkatan tanggal 3 Desember 2011 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Masjid Besar Al Mustaqim Waru Freret. Pendaftaran paling lambat 30 November dengan biaya 175.000 dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa menghubungi saudara Azai Ramadan di 0231 336 7538 atau di saudara Kaizen di 085 224 6 sekali lagi di saudara Kaizen di 085 224 862 384. Baik. Untuk ziarah wisata, kami himbau kepada kaum bapak saja. Kalau ibu-ibu ada yang ikut harus ada mahramnya supaya lebih karena kalau nanti daripada kita dimurkai oleh Allah ada mahramnya anak adik-adik mudi harus membawa mahram imam bawa abangnya bawa bapaknya atau nikah dulu <laughs> dari baru nanti jadi harus ada mahramnya tidak boleh nanti kalau tidak karena kita pengen cari ridho Allah ya karena intinya untuk tafakur masuk ke masjid-masjid ya ke tempat-tempat yang mulia ziarah para wali baik kemudian kepada para jamaah yang berminat untuk membeli kambing sapi kurban kami Al-Bahja menyediakan kambing kurban yang ada di tempat parkir mobil dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi urusan urusan bisnis diumumkan di luar dekan sini urusan dagang Baik, kami selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan menyebutkan nama dan alamatnya dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Dimohon berdiri untuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya oh Yahya yang kami hormati, yang ingin saya tanyakan, Buya, apakah perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah umroh serta hukum ibadah umroh itu apakah wajib atau sunnah? Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan satu penanya lagi. Dimohon berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gombang, nama saya Haji Mau tanya pada Bu Yasya, tapi saya tanya di sini satu jurusan mencakup tiga orang. Jadi maaf ini satu jurusan mencakup tiga orang. Yang tanyakan ialah mengenai sholat, sholatnya orang perempuan. Yang pertama ialah bagi anak perempuan, bagaimana kalau sholat make mukena potongan, tapi setelah ngangkat takbir ihram kelihatan pakaian yang di depan, yang di perut, bukan orang tapi pakaian di depan. Kemudian setelah sujud kelihatan pakaian yang digigir. Di yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana kalau di antara orang perempuan sholat makemu mukena panjang panjang maksudnya terusan tapi setelah sujud kelihatan telapak kakinya. Telapak kakinya kelihatan itu bagaimana? Dan yang ketiga ialah bagaimana kalau di antara sholatnya perempuan tadi memakai kudung yang bisa menutup kepada batuk sehingga batuknya tertutup semua jadi itu bagaimana kalau sujudnya tidak menapak kepada tempat sujudnya? Itu saja tanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari ibu-ibu kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buya mau nanya, saya dapat SMS dari teman saya, isinya apabila engkau memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kukunya. Keterangan di sini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Itu gimana bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, yang terhormat, saya mau tanya saya hidup sehari-hari ini apakah lebih baik wirid apakah lebih baik baca Al-Qur'an Al-Qur'an habis maghrib perbaik lebih baik zikir iya apa baik, lebih baik zikir apakah lebih baik baca Al-Qur'an saya sekitar aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim Haji dan umroh Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu Dan hanya sekali seumur hidup Kecuali sudah berubah menjadi haji nadar Maka sesuai nadarnya itulah Maka berulang-ulangnya kewajiban haji dan umroh jadi haji dan umroh hanya sekali. Dan kalau ada orang sudah umroh, selagi itu sudah masuk di bulan haji, maka bisa langsung dilanjutkan dengan haji. Maka umroh itu hanya sekali. Dan haji juga hanya sekali. Tidak ada wajib haji dua kali kecuali sudah menjadi nazar. Aku bernazar akan umroh, aku nazar akan haji, maka wajib menjadi wajib. Jadi hukumnya umrah juga wajib seperti hukumnya haji. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah dan jumhur ulama adalah sekali seumur hidup. Baik. Kemudian perbedaannya adalah kalau haji adalah ashurum maklumat, waktunya tertentu. Jadi kalau orang mau niat haji adalah bulannya terbatas. Jadi ashurum maklumat mulai sawal Dzulqa'dah, kemudian sampai 10 Dzulhijjah dua bulan sepuluh hari itu masa untuk orang niat naik ha haji kalau umroh kapan saja jadi kapan saja kita boleh niat umroh bedanya tentang waktunya kalau haji itu terbatas dan intinya haji nanti ada di Arafah adapun semua aturannya kurang lebih hanya bedanya masalah wukuf saja Sebab kalau orang umroh niat umroh tawaf sa'i tahallul selesai. Tawaf eh, niat umroh tawaf sa'i potong rambut kalau haji to, niat ihram wukuf di arafah tawaf sa'i tahallul lima bedanya ada wukuf di arafah saja tentang cara amalannya itu kemudian masalah sholatnya seorang wanita yang harus difahami bahwa auratnya orang sholat itu ditinjau dilihat dari atas dan samping bukan dari bawah Mohon maaf jika ada orang sholat di atas kok kelihatan dari bawah auratnya, maka itu tidak batal bagi orang yang ada di sana, tapi haram bagi yang melihatnya. Nah ini, jadi ada orang di atas kelihatan, mohon maaf mungkin ada satu rumah yang pakai kayu begini, ngintip dari sini kok kelihatan, itu tidak batal yang di atas. Karena aurat itu dilihat dari kiri kanan, dari samping dan dari atas. Nah, berkenaan dengan mekena potongan itu memang kurang aman. Tapi tidak semuanya harus batal. Kalau ada orang pakai mekena potongan tapi bisa menjaga takdirnya bisa dijaga. Kalau seandainya terangkat begini kok kelihatan baju dalam, baju dalam adalah tutup masih bisa sebagai menutup aurat. Yang bermasalah ketinggian lehernya kelihatan dari sana, samping bukan dari bawah. Kalau dari bawahnya kelihatan enggak? Jadi dari samping misalnya Allah orang yang lurus dengan lehernya, kok ngelihat tuh eh, lehernya kelihatan itu yang batal. Sebab aurat kok idahnya dari samping, bukan dari bawah atau atas. Mohon maaf, bapak-bapak yang pakai sarung. Kalau orang kurus bisa saja pusatnya ketutup, tapi kalau sedikit gemuk pasti namanya pusat itu adalah di atas ikatan sarungnya. Lah, kemudian pakai baju. Lah kok lagi rukuk begini kelihatan dari lah itunya maka itu adalah batal sholatnya tidak sah kalau tidak segera ditutup harus segera ditutup begini makanya harus dirapatkan ini jadi aurat itu dilihat dari atas sama samping jadi mohon bagi ibu-ibu yang memakai mekena yang sudah terlanjur beli mekena potong, maka itu tolong berhati-hati di dalam melakukan sholatnya. Yang belum beli mekena, kalau pengen beli mekena baru, biasakan beli mekena yang langsungan supaya tidak masuk dalam resiko ini. Ya itu baik. Kalau sudah terlanjur punya ya apa boleh buat sebab sebab memang sebagian orang atau kebanyakan orang kalau urusan makanan tidak kayak urusan baju sehari-hari. Kalau baju itu masuk kalau baju-baju itu setiap tahun beli. Kalau makanan itu 10 tahun baru satu beli. <laughs> Lah kalau sampai hari ini difatwakan mekena potongan harus dibuang pusing tuh ibu-ibu nanti ya. Ha, mekena itu sampai warnanya itu aduh. Sayang bener katanya barokah ya. <laughs> Baik, jadi kalau pakai mekena potongan tolong lebih dijaga. Jangan jadi baju dalamnya kalau bisa juga sudah menutup aurat, mekenanya kesempurnaan agar tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Itu saja. Jadi kalau terlihat dari depan, dari samping itu batal. Misalnya kan leher begini. Kalau mekena begini, uh, lehernya kelihatan dari sana. Kalau kelihatan dari bawah tidak batal. Dari sana depan. Begitu juga di saat sujud kalau ada yang terlihat dari samping atau atasnya itu yang membatalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah jika ada seorang perempuan melakukan sholat kok kakinya telapak kakinya terlihat. Ya, kalau telapak kakinya terlihat maka kakinya telapak kaki terlihat dilihat dari bawah atau dari samping. Kalau dilihatnya dari samping, misalnya dari belakangnya, itu adalah bat, apa tidak sah. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu ya namanya orang tidak tahu, sebab belakang kan tidak bisa melihat. Yang bisa melihat belakang siapa itu? Nggak ada. Jadi karena kita kalau memang belakang eh, dia kalau dia yang yang membatalkan masalah aurat itu dia sadar auratnya terlihat kebuka kok dia diam saja itu batal. Kalau terbuka karena angin kemudian langsung ditutup atau karena gerakan kita langsung ditutup itu tidak membatalkan. Jadi kalau kelihatan dari belakang dan dia sadar lalu dibiarin itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau kelihatannya dari bawah itu tidak apa-apa. Sebab dia tidak harus nginjek mekena. Tapi akan lebih mekena harus ngelingkar nutup kiri kanannya. Ini mekenanya nempel ke lantai. Biarpun kakinya langsung ke lantai nggak apa-apa. Jadi tidak harus kita nginjek mekena Baik. Itu adalah khususnya roh wanita. Ya, ketiga tadi apa? Tidak tertulis. Hah? Oh iya. Jadi syarat pernah kami ingatkan, biasanya kalau kita belajar fikih ini agak sedikit perlu disempurnakan, tidak hanya sekedar kita belajar ilmu sujud misalnya. Di dalam sujud itu ada pembahasan yang pernah kami hadirkan. Di dalam sujud itu kita harus sujud dengan tujuh anggota dua telapak tangan jidat kemudian dua lutut dan dua kah kaki berarti tujuh dengan tujuh anggota dan dari tujuh ini beda antara kaum pria dengan kaum wanita kalau kaum pria ada yang wajib dibuka ada yang sunnah dibuka ada yang wajib ditutup jadi dari tujuh anggota ini tidak semuanya harus ditutup atau semua harus dibuka. Ada yang wajib dibuka, ada yang sunnah dibuka, ada yang wajib ditutup. Yang wajib dibuka adalah jidat. Yang sunnah dibuka telapak tangan dan kaki. Bukan lutut ya, beda. Orang harus tahu mana kaki, mana lutut ya. Kalau tidak tahu berarti belum boleh masuk TK. Kadang-kadang kita ngomong salah, nanti kita ngomong kaki yang dipahami lutut, ya. Jadi kaki, ya memang lutut bagian dari kaki. Yang istilah kaki apa? Telapak kah? Kaki ini. Jadi uh, itu telapak kaki. Jadi kalau telapak kaki bagi kaum laki-laki sebaiknya dibuka. Adapun lutut wajib ditutup. Sebab kalau lutut yang dibuka, pahanya ikut ke buka. malayati mulwajibu illa bihi fahuwa wajib. Lah bagi kaum wanita adalah wajib dibuka, wajib ditutup, dan sunnah ditutup. Anjuran untuk ditutup. Apa itu? Kalau bagi wanita wajib dibuka jidat. Nah ini pertanyaan. Jadi kalau jidatnya ketutup, ketutup tuh maksudnya dia nggak bisa sujud dengan bagian jidatnya. Cuman kalau misalnya ada rambut satu begini bukan batal sebagai orang itu salah. Jadi kalau ada orang sujud biarpun ada rambutnya satu di jidatnya nggak sah. Ustadz pusing namanya Ustadz itu. Ada kita pernah ada anak-anak kita menukil dari satu orang ngomong katanya kalau kita sujud di kepala kita ada satu rambut jadi tidak sah. Siapa yang bilang? Coba suruh buka bukunya, bukan begitu. Yang menjadi ketidaksa itu adalah kalau rambutnya poni ke depan, nutup jidatnya. Kalau sujud berarti sujudnya keram, rambut. Itu yang tidak sah. Tapi kalau masih bisa dipisah, termasuk imamah begini, kalau ini imamahnya menutup tidak sah. Tapi kalau masih ada yang menempel di bagian jidatnya ini ke bumi, itu sudah sah. Jadi yang dimaksud seperti itu. Asalkan ada bagian jidatnya yang sudah bersentuhan dengan bumi, maka itu sudah sah di dalam melakukan sujudnya. Tapi kalau masih ada penghalangnya, Ah, itu penghalangnya. Kalau penghalangnya menjadikan menghalangi semuanya, maka itu tidak sah. Tapi kalau hanya bagian ini, tapi miringnya masih bisa. Ada satu rambut ini. Tapi ini jelas ada bagiannya yang bersentuhan dengan bumi. Kemudian yang perempuan tadi ah, wajib ditutup bagi perempuan adalah kaki dan lututnya. Adapun tangannya dianjurkan untuk ditutup sebab kalau dibuka memang tidak apa-apa sebab bukan aurat di dalam sholat cuman ya takut nanti mundur begini. Ya kan harus dijaga. Jadi sunnahnya dianjurkan bagi wanita adalah untuk menutup. Jadi itu bisa dibedakan ada yang wajib ditutup, sunnah ditutup dan wajib dibuka. Kalau laki-laki wajib ditutup, wajib dibuka, sunnah dibuka. Ada nah, kebalikannya satu. Ini saja urusan masalah sujud. Jadi kalau sujudnya dengan mekenanya, dengan jilbabnya itu adalah tidak sah. Dan asal tahu saja, ibu Bapak, tadi sekaligus pertanyaan. Sholat itu tidak harus pakai mekena, Bu. Ini adalah kesalahpahaman. Ini sebab ada ibu-ibu gara-gara nggak bawa mekena jadi tidak so. Sholat itu intinya ibu menutup aurat. Mohon maaf, ibu ibu yang pakai baju muslimah ini sudah cukup. Hanya barangkali karena lehernya terlihat perlu dikedepankan sedikit. Kemudian sar, kakinya kok kelihatan sudah dilipat pakai sarung suaminya sudah beres. Jadi ini digampangkan jangan sampai gara-gara pepergian nggak mau mekena lalu tidak sholat. Alasannya apa? Nggak bawa mah kena tidak ini pakai baju muslimah itu sudah cukup untuk melakukan sholat di mobil di mana saja boleh. Atau kalau memang tidak mau dibungkus pakai sarung suaminya nggak bawa pakai kaos kaki. Kaos kaki sudah bisa menutup dan selesai sholat dengan baju ini Allahu Akbar. Jadi tidak harus pakai mukena. Ini juga kesalahpahaman sebagian orang awam sehingga diseksa bener. Kemana-mana harus pakai bawa meng, Cuman bawa mukena apa sih beratnya? Membawa bedak, membawa sisir aja bawa. <laughs> Bawa mukena nggak mau ini juga kelewatan nih orang. Baik, ini tolong diperhatikan urusan sholat. Kalau ternyata tidak bawa mukena dengan baju yang baju menutup aurat ini adalah sudah sah untuk digunakan untuk melakukan sholat. Kemudian Eh, masalah hadis eh itu adalah bukan suatu kewajiban sebab korban itu sendiri adalah uh, bukan sesuatu kewajiban maka memang seperti itu tanda menunjukkan bahwasanya dia ada ada uh, perhatian dengan niatnya untuk melakukan korban tapi itu bukan suatu kewajiban jangan sampai kalau ternyata uh, ini sebagian orang itu begini kesalahannya sunnah itu dianggap wajib korban itu tidak wajib korban itu sendiri termasuk berkenaan dengan adab-adabnya Akekah bukan wajib. Nih, sebagian orang bingung urusan akokah, akekah. Akekah adalah sunnah. Korban adalah sunnah, tapi jangan ngentengin sunnah. Sunnah pahalanya gede ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ibu antara zikir dengan Quran itu baik semuanya, tapi yang bagus dalam melakukan amal ibadah itu pada tempatnya. Jadi biarpun orang hafal Al-Quran, jangan mentang-mentang hafal Al-Quran. Paling bagusnya kalimat adalah kalimat Al-Quran. Sehingga langsung Assalamualaikum, sholat langsung Alif Lam Mim. Salah Rasul tidak ngajari begitu. Habis sholat, kul duburakuli sholatin Allahumma inni ala dikrik. Suruh beristighfar. Habis sholat ada dikirnya sendiri. Mau menjelang tidur ada dikirnya. Ini ada dikirnya. Itu semuanya ada. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Maka yang sebaik-baik dalam beribadah itu ngikuti Nabi Muhammad, bukan hawa nafsu, mentang-mentang ibu jago la ilaha illallah, mana-mana la ilah illallah, ya. Bagus la ilaha illallah. Ada lagi kemarin yang bertanya masalah bagaimana tentang syahadat. Bagus syahadat. Cuman syahadat itu adalah paling bagus orang masuk Islam itu harus dengan syahadat. Cuman tempatnya ada sendiri-sendiri. Syahadat ada tempatnya. Kapan syahadat? Ada sesuai dalam dalam dalam kita bertasyahud kalau anda pakai syahadat enggak sah, harus pakai syahadat. Oh, kan tapi jangan misalnya habis kalau mau melakukan apa pakai syahadat dulu. Syahadat paling bagus. Mau makan asyhadu alla ilallah. Gimana? Yang diajarkan adalah bismillah dulu kalau pengen syahadat setelah bis dahulukan yang diajarkan Rasulullah. Habis sholat apa yang dibaca? Zikir dulu. Mau syahadat? Boleh. Kalau seandainya saya habis sholat lalu bersyahadat gimana? Ya boleh. Cuma Nabi Muhammad ngajarinya bagaimana? Tasbih dulu, tahlil dulu, itu baru ini, baru nanti bersyahadat boleh. Jadi i, semuanya itu memang hawa nafsu itu harus kita tanggalkan. Nggak boleh, saya paling hobi dengan la ilaha illallah. Akhirnya disebut kiai la ilaha illallah. <laughs> Jangan dianggap la ilaha illallah hebat, tapi ada tempatnya sendiri. Mau makan la ilaha illallah. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuman doanya Rasulullah nggak begitu. Jadi ini memang harus kita tanggalkan hawa nafsu. Jadi ikut apa sih? Bacaan mau tidur apa? Bacaan ini apa? Bacaan habis sholat apa? Itu sebaik-baik. Jadi pertanyaan ibu adalah baik semuanya. Ibu zikir, ibu baca Al-Quran baik. Tapi yang paling baik adalah caranya ada tempatnya masing-masing. Ya, baik. Kalau masuk WC doa apa, Ju? Allahumma ini Audzubika. hei nah, ini coba pakai Yasin. Quran. Eh, coba semua ada tempatnya masing-masing. Jadi makanya kembalilah kepada ajaran ulama. Jangan pakai ini hujah. Ada sebagian orang ini harus didahulukan dari ini. Yang mendak, yang mengatakan harus ente atau Rasulullah. Ada sebagian orang bicara masalah apa waktu itu? La ilallah atau asyhadu ilallah, saya kurang ingat. Jadi maksa harus la ilallah dulu. Karena abdul dzikri alhamdulillah la ilallah. Atau asyhadu alla ilallah lupa saya ada orang tanya. Harus syahadah. Asyhadu alla ilallah setelah salat. Ustaz, ilmu itu harus diambil dari guru. Memang bagaimana Rasulullah mengajarkan hadis sahih, kul dubura kullu salatin Allahumma inni ala dzikri. Bukan kul dubura kullu salatin Asyhadu an ilallah. Jadi semua ada. Jadi ta ini, jadi hawa nafsu harus kita tanggalkan. Bukan bukan ibadah itu yang penting aku suka, bukan. Ibadah itu bagaimana Rasulullah suka. Itu namanya itibak ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan tertulis. Oh, ada pahalanya banyak ini. Pahala tanggal 1, 2, 3, 4. Intinya sudah disebutkan. Kalau pahala-pahala dengan rentetan yang macam-macam itu biasanya tidak banyak hadis yang sahih akan tapi boleh dipakai untuk memacu tapi kalau pengen tahu pahalanya puasa tanggal 1 sampai 9 Dhul Hijjah puasanya disebutkan Rasulullah dalam hadis sahih Imam Bukhari lebih bagus daripada walal jihad ya Rasulullah jihad tidak bisa mengalahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan orang yang melakukan amal baik di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul hijjah, oh, kurang apa. Nah, ini adalah paling gede. Ada meriwayat yang macam-macam pahala ini dapat ini, pahala ini dapat ini, pahala ini dapat ini. Dikatakan oleh para ulama rata-rata itu adalah hadisnya tidak soheh. memang ada derajatnya mungkin doif untuk memacu amal, tapi kita mengkonsentrasikan kepada hadis-hadis yang soheh-soheh saja. Apakah yang hadis doif tidak boleh dipakai? Boleh. Cuman sekarang urusan kita sama orang-orang aneh gitu loh. Kalau kita membawa hadis doif saja katanya di, yang dibahas doifnya. Sebab ada orang jahat. Kalau kita membawa hadis sahih sama doif, nanti yang sahih ditinggal, yang doif dibahas. Misalnya ada satu masalah, kita mendatangkan ada lima hadis, empatnya hadis sahih, satu dua tiga. Lah kok kita masukkan hadis doif? Ini lupa hadis yang empat ini seolah-olah yang dibahas doif ini yang dipakai hadis doif. Ini para kaum muslimin ini Buya Yahya membawa hadis doif ini. Padahal hadis doif itu urutan yang kelima. Hadis yang lainnya soheh. Memang dasar ahli fitnah. Coba lihat dalam dialognya dalam buku-buku mereka selalu mengenukil hadis itu tadi. Misalnya maman ahyalailatul id ahyallahu qalbahu yauma tamutul kulub Barang siapa menghidupkan malam Id dengan ibadah maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hari mati. Itu hadis doif. Itu yang dipakai. Ustadz, kita tidak pakai hanya hadis itu, masih banyak yang lainnya. Cuman dasar ahli fitnah selalu begitu, pengennya menjelekkan orang dengan. Maksudnya kalau ke rumahnya orang selalu yang didatangi, saya pengen lihat rumahnya bagus atau tidak. Lihat comberannya, ya nggak bagus kan? Ini orang jahat, nggak mau lihat dari pintu depan, nggak saya mau belakang. Pas belakang kau ceblos, wah rumahnya orang kayak begini. Ya dia salahnya dia yang lihat jeleknya terus. Ada baiknya. Ini adalah kalau orang busuk selalu melihat busuk. Mohon maaf makanya tadi kami hadirkan masalah perbedaan per, eh, masalah ul, eh, perkataan ulama ya seperti itu. Baik, ini saja. Sekali lagi minta doa untuk untuk pesantren kita. Semoga yang menangani pesantren selamat, Bu. Jangan sampai orang yang belajar di pondok pada masuk surga, yang ngurusi masuk neraka. Ya, mohon didoakan biar selamat ya. Ini kami semua keluarga dan juga anak-anak semuanya dijaga oleh Allah. Ibu doain nanti Allah malaikat mudahkan eh, anak-anak ibu juga baik-baik semuanya. Baik, keluarganya ibu baik didoain, kemudian pesantren ustaz-ustaznya diberikan keikhlasan, dakwahnya ini semakin diterima oleh Allah dan diterima oleh umat. Sebab ibu dengan doa tuh pahalanya dapat juga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah muliakan hati kami dengan kecintaan kepadamu ya Allah. Muliakan hati kami dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan hilangnya kedengkian di hati kami. Muliakan hati kami dengan hilangnya dendam di hati kami muliakan hati kami dengan kasih sayang kami sesama kami ya Allah ya Allah kami yang hadir di tempat ini hamba-hambamu yang punya banyak hajat ya Allah kami ada hajat kami yang paling utama adalah kami ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kabulkan hajat kami ini Allah. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini yang punya kesusahan kecuali kembali kau hibur hati mereka. Jangan sampai ada orang yang tercepit urusan ekonominya kecuali kembali kau gampangkan urusannya. Jangan sampai ada orang terbilit utang kecuali kau beri jalan untuk menyelesaikannya. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang punya keinginan menikah kecuali kau buka jalannya ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ingin menginginkan menginginkan anak kecuali segera kau kabul ya Allah. Jangan sampai ada yang sakit kecuali segera kau beri kesembuhan ya Allah. Ya Allah engkau sungguh maha kuasa Ya Allah engkau sungguh maha kuasa Muliakan kami di dunia ini dengan kebahagiaan Dan di akhirat dengan keduduk dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah ampuni dosa kami Ampuni dosa guru-guru kami Ampuni dosa orang tua kami Ampuni dosa orang yang bersama kami Ampuni dosa orang yang berjuang di pesantren ini Ampuni dosa orang yang pernah berinfak di pesantren ini Ya Allah, Ya Allah berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di pesantren ini Berikan keikhlasan kepada mereka Jangan sampai uang yang mereka bayarkan, jangan sampai tenaga yang mereka berikan, jangan sampai pikiran yang mereka berikan adalah tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Berikan kepada semua mereka ketulusan dan keikhlasan dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas ya Allah dan jadikan kami ahli-ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang sesungguhnya yang rela berkorban dengan jiwa, raga dan pikirannya ya Allah. Ya Allah dan jadikan kami pejuang-pejuangmu ya Allah. Ya Allah jika ada di antara yang hadir ya Allah hanya bisa ber berangan-angan untuk membantu pesantren ini, berangan-angan untuk bisa membela dakwah ini, maka ya Allah berikan kepada mereka kekuatan lahir batin ya Allah, lahir batin untuk bisa membantu dengan sesungguhnya ya Allah, sehingga mereka bisa punya kepuasan di dunia dan kepuasan di akhirat nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah, ya Allah sambungkan hati kami sehingga hati kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang pun yang hadir di tempat ini kecuali Kau ampuni. Kami tidak ingin satu orang yang mendengar suara ini kami kecuali kau ampuni. Kami tidak ingin orang yang bergabung dalam acara ini kecuali mereka kau ampuni ya Allah. Ya Allah wahedat maha pengampun, wahai maha pengampun, wahedat maha pengampun ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa dan ampuni dosa kami yang kami telah durhaka kepada orang tua kami. Maka ampuni orang tua kami, muliakan orang tua kami, berikan kasih sayang kepada orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, dosa kami ya Allah kami pernah teledor dalam solat kami, kami pernah teledor dalam urusan puasa kami. Ya Allah, kadang mulut kami ngomong yang tidak baik, maka ampuni kami. Ya Allah, perilaku kami, Ya Allah dan jadikan kehadiran kami ya Allah sebab kebaikan untuk kami semua dan sampaikan pahala yang Engkau berikan kepada kami yang hadir di sini kepada orang-orang yang telah mendahului kita dari guru-guru kami yang telah mendahului kami dari guru-guru kami ya Allah orang tua kami ya Allah sampaikan pahala yang Kau berikan pada kami saat ini kepada mereka ya Allah dan mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit baik yang hadir atau